Kemudian setelah itu di bulan Muharram adalah bulan mulia. Nabi berah bersabda hadza yaumu Asyura. Hari ini adalah hari Asyura. Tanggal 10. Lam yaktubillahu alaikum siyamahu. Allah tidak mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Wa ana shaimun tapi aku berpuasa kata Rasulullah. Wa ana shaimun tapi aku berpuasa. Faman sa'a falyasum, faman sya'a falyasum. Yang mau berpuasa silahkan puasa ikut sama saya. Waman sya'afal yuftir yang nggak mau silahkan berbuka. Artinya sunnah. Dan keutamaannya adalah Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim tadi juga riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim Nabi bersabda, "Ahtasibu Allah, ayyukaffira sanata allati qablah." Aku berharap dengan berpuasa satu hari di bulan Muharram tanggal 10 dari hari Ashura. Ashura itu hari ke-10 Ashir, Ashura. Aku berharap Allah mengampuni dosa-dosa yang lalu. Allah. Maka berpuasalah. Baik, dan ini sampai kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas dan para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau di saat mendapatkan perintah yang semikian ini, hina soma Rasulullah kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, waktu Rasulullah berpuasa di hari Asyura di yauma Asyura, wa amaroh nasa bisiyamihi, kemudian menyuruh orang untuk berpuasa, qalu orang-orang pada berkata, Ya Rasulullah, engkau perintahkan engkau ajak kami berpuasa di bulan di sepuluh bulan Muharram. Hada yaumun tu'azimuhul Yahud wan Nasoro. Hari ini adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Ini iman. Yang berbicara adalah iman para sahabat Nabi tidak ingin beda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani biasa berpuasa di hari 10 Ashura. Di 10 Ashura. Nabi SAW mengenjuru suruhan sunnah, perintah sunnah untuk berpuasa di hari Ashura. Sahabat Nabi merasa tidak nyaman ya Rasulullah. Lah kok sama? Kita kayak ngikuti orang Yahudi dan Nasrani ini. Apa Nabi SAW dalam riwayat lain dalam riwayat Muslim mengatakan, "La in baqitu ila qabilin" kata Rasulullah, "Kalau seandainya aku hidup kepada tahun yang akan datang, seandainya aku masih panjang umur, la asumanna tasi'a." Ini saya aku akan berpuasa di tanggal sembilannya. Ini termasuk kalimat Nabi yang yang memberikan isyarat kalau Nabi itu tidak akan menemui tahun depan. Banyak Nabi itu berbicara seperti itu. Kalau seandainya aku hidup tahun depan, di saya aku akan berpuasa. Itu menunjukkan Nabi tidak bakal hidup, tidak akan mencapai tahun depan. Dan wafat Nabi sebelum tahun depan. Tapi dari hadis ini dipahami oleh para ulama, hendaknya disunahkan lagi selain tanggal 10 untuk berpuasa. Tanggal 9-nya agar kita berbeda dengan orang Yahudi. Kalaupun kita tidak sempat puasa tanggal 9, puasa tanggal 10 nggak apa-apa. Kemudian dengar Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah berkata dalam hadis yang mauquf kepada sahabat Nabi, Imam Ibnu Huzaimah meriwayatkan Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, "Sumu Ashura, berpuasalah engkau di hari Asyura wa khaliful yahuda dan berbedalah engkau dengan orang Yahudi." Caranya Sumu qablahu yauman. Kalau bisa, berpuasalah satu hari sebelumnya. Au ba'dahu yauman. Atau setelahnya satu satu hari. Yang tidak sempat berpuasa tanggal 9. Untuk berbeda dengan orang Yahudi tanggal 10. Tetaplah anda berpuasa tanggal 10. Tambah satu lagi tanggal 11. Kalau anda sudah ter termasuk berpuasa tanggal 10. Kok nggak bisa berpuasa tanggal 11? Ya tanggal 12. Tambah lagi Semakin banyak semakin bagus. Dan Muharram semua adalah hari untuk berpuasa. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi bersabda. Abdulusiyami ba'da Ramadana sebaik-baik puasa setelah puasa di bulan Ramadan adalah syahrullahil muharram puasa di bulan Muharram. Maka mulai tanggal 1 hari Rabu itu pun kita sudah disunnahkan dianjurkan untuk berpuasa karena Nabi sudah bersabda sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Maka berpuasalah. Khususnya ibu-ibu yang punya utang cepat dibayari utangnya. <laughs> Ini banyak utang. Bapak-bapak yang gak punya utang nemeni istrinya bayar utang. Kan enak semuanya, indah semuanya.